taala. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah seorang ulama yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Di dalam kitab ini beliau menyebutkan untuk kita aqidah ahlu sunnah wal jamaah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Dan masih kita di dalam pembahasan al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir yang merupakan salah satu di antara rukun iman yang harus diimani oleh seorang mukmin. Terakhir kita menyebutkan ucapan beliau rahimahullah wa awwalu man yadkhulul jannah minal umami ummatuhu sallallahu alaihi wasallam dan yang pertama kali masuk ke dalam surga di antara umat-umat adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam dan sudah kita sebutkan dalilnya dari hadis Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. Dan setelah itu beliau mengatakan, rahimahullah, walahu Shallallahu Alaihi Wasallam fil qiyamati thalathu syafa'at. Walahu Shallallahu Alaihi Wasallam fil qiyamati thalathu syafa'at. Dan bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Rasulullah saw. Alaihi Wasallam pada hari kiamat ada tiga syafaat. Bagi beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat ada tiga ada tiga syafaat. Di dalam pembahasan ini beliau eh, rahimahullah akan menyebutkan bagi kita bahwasanya di antara beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan adanya syafaat di hari kiamat. Di antara iman dengan hari akhir adalah beriman dengan adanya syafaat di hari kiamat sesuai dengan kabar yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akan kita sebutkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan syafaat ini. Beliau mengatakan dan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat memiliki tiga syafaat. Jadi masuk dengan syafaat secara bahasa adalah tolabul khair lil ghair. Jadi masuk dengan syafaat secara bahasa adalah tolabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Meminta kebaikan untuk orang lain. Apabila salah seorang di antara kita meminta kebaikan untuk orang lain. Jadi bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain. Ini dinamakan dengan syafaat. Ini dinamakan dengan syafaat. Dan syafaat ada dua. Ada syafaat duniawiyah dan di sana ada asyafaatul ukhrawiyah. Ada syafaat di dunia dan juga ada syafaat ukhrawiyah yaitu di akhirat. Jadi masuk dengan syafaat duniawiyah adalah syafaat yang dilakukan di antara manusia ketika mereka di dunia. Seseorang misalnya meminta memintakan untuk orang lain kebaikan. Maka ini dinamakan dengan syafaat. Dan syafaat di dunia disyaratkan tiga perkara. Syafaat di dunia menjadi halal, menjadi boleh apabila terpenuhi tiga syarat ini. Yang seseorang boleh memintakan untuk orang lain. Misalnya memintakan izin untuk orang lain. Saya berikan contoh misalnya di sebuah sekolah. Di sebuah sekolah ada seorang murid yang ingin minta izin kepada kepala sekolah karena satu sebab. Misalnya pulang karena ingin menengok orang tuanya yang sakit. Tetapi kepala sekolah melarang murid tersebut untuk meninggalkan madrasah atau meninggalkan pesantrennya. Kemudian datang seorang guru dan dia mengetahui memang murid ini sangat butuh untuk pulang ke rumahnya menengok orang tuanya, menengok ibunya atau bapaknya. Kemudian datanglah guru ini kepada kepala sekolah dan memberikan syafaat kepada muridnya yaitu mengatakan tolong izinkan si bulan untuk pulang ke rumah. Berarti di sini yang memberikan syafaat siapa? Guru tersebut. Yang diberikan syafaat siapa? Muridnya. Ini contoh dari syafaat duniawiyah. Dan contoh yang lain banyak. Syafaat yang seperti ini diperbolehkan dengan tiga syarat. Syafaat yang seperti ini, itu syafaat duniawiyah diperbolehkan dengan tiga syarat. Syarat yang pertama adalah di dalam perkara yang diperbolehkan secara syariat. Syafaatnya di dalam perkara yang diperbolehkan secara syariat. Seperti contoh tadi, anak tersebut atau murid tersebut ingin menengok siapa? Orang tuanya. Ini perkara yang diperbolehkan di dalam syariat. Apabila syafaat tersebut di dalam perkara yang diharamkan, maka ini tidak diperbolehkan. Yang seperti misalnya memberikan rekomendasi atau memberikan syafaat yang di depan seorang bupati supaya mengizinkan bulan membuka diskotik misalnya. Berarti ini di dalam perkara yang diharamkan, tidak boleh. Disyaratkan di dalam syafaat dunia duniawiyah yang disyaratkan di dalam perkara yang diperbolehkan secara secara syariah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan syafaat memang berhak untuk mendapatkan syafaat. Orang yang diberikan syafaat memang orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Adapun orang yang tidak berhak untuk mendapatkan syafaat tersebut karena memang dia bukan orang yang ahlinya, maka ini tidak diperbolehkan. Seperti yang kadang terjadi ya di sebuah ya tes kelulusan sebuah pekerjaan misalnya, ada yang seseorang yang memberikan syafaat, memberikan rekomendasi. Tetapi kepada seseorang yang sebenarnya dia tidak berhak mendapatkan pekerjaan tersebut. Seperti orang yang tidak ahli, dia memang tidak punya kemampuan untuk di bidang tersebut. Tapi karena ada orang yang memberikan syafaat, orang yang membantu, orang yang di belakang yang berbicara kepada atasannya kemudian dia diterima padahal dia orang yang tidak berhak maka ini tidak diperbolehkan. Disyaratkan di dalam syafaat dunia, orang yang diberikan syafaat adalah orang yang memang berhak untuk mendapatkan syafaat tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak boleh terjadi kemudaratan bagi orang lain. Tidak boleh terjadi kemudaratan bagi orang lain atau syafaat tersebut tidak boleh memudarati orang lain. Apabila terjadi kemudaratan bagi orang lain, maka ini tidak diperbolehkan dan ini termasuk kezaliman. Contoh misalnya dalam antrian haji. Ya, orang ini misalnya harusnya dia berangkat tahun berapa? 2020. Ya, sesuai dengan urutan dia harusnya berangkat tahun 2020. Tapi karena dia punya kenalan orang dalam, kemudian akhirnya diberikan rekomendasi, diberikan sahabat sehingga dia pergi melakukan ibadah haji lebih cepat dari itu yaitu pada tahun 2017. Tentunya di sana ada orang yang termudarat yang seharusnya dia berangkat pada tahun 2017 tetapi karena ada syafaat yang tidak diperbolehkan ini sehingga akhirnya dia termudarat dan mungkin dia sampai ia diundur sampai tahun 2018. Nah, syafaat yang seperti ini diharamkan di dalam agama agama Islam. Jadi kalau terpenuhi tiga syarat ini, maka diperbolehkan. Yang pertama apa tadi? Di dalam perkara yang halal, diperbolehkan di dalam syariat. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan syafaat adalah orang yang memang berhak, punya kemampuan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memudarati orang lain. Kalau semuanya terpenuhi, maka ini dinamakan dengan syafaatun hasanah. Syafaat yang baik dan Allah SWT mengatakan, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang hasanah, syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Seperti tadi misalnya, yang seorang guru yang memberikan syafaat untuk muridnya yang ingin menengok kedua orang tuanya di depan kepala sekolah. Ketika syafaatnya diterima, maka insya Allah guru tersebut mendapatkan apa? Pahalanya. Mendapatkan pahalanya. Dan ini dinamakan dengan syafaatul hasanah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Isfa'u tu'jaru. Dalam kalian memberikan syafaat, di saya kalian akan mendapatkan pahala. Dalam kalian memberikan syafaat, di saya kalian akan mendapatkan pahala. Dan ini adalah termasuk yang sodakah dengan jabatan sedekah dengan kedudukan. Mungkin kita punya kedudukan di depan atasan atau di depan kepala sekolah atau di depan yang lain yang kemudian kita bersedekah dengan kedudukan yang kita miliki, bersedekah dengan jabatan yang kita miliki untuk membantu membantu orang yang memang memerlukan. Ini dinamakan dengan syafaatul hasanah. Tetapi apabila salah satu di antara tiga syarat tersebut tidak ada, maka menjadi syafaatun sayyi'ah menjadi syafaat yang jelek yang Allah SWT mengatakan wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha dan barang siapa yang memberikan syafaat yang jelek yaitu yang tidak memenuhi tiga syarat di atas maka dia mendapatkan dosanya maka dia mendapatkan dosanya ini adalah syafaat di dunia dan di sana ada syafaatul ukhrawiyah. Di sana ada syafaat yang terjadi di akhirat. Dan inilah yang disebutkan oleh pengarang di sini. Di antaranya adalah syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pada hari kiamat memiliki tiga syafaat, talatu syafaat, tiga syafaat. Dan di antaranya ada yang merupakan kekhususan bagi Rasulullah Alaihi Wasallam tidak dimiliki syafaat tersebut kepada atau dimiliki oleh orang lain. Dan ada di antaranya syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam ini dimiliki oleh beliau dan juga dimiliki oleh yang lain. Dimiliki oleh orang yang beriman, dimiliki oleh para malaikat, diberikan oleh Allah kepada para nabi yang lain. Beliau mengatakan, "Amma syafa'atul ula." Adapun syafaat yang pertama itu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahli al mawqifi hatta yuqdha bainahum ba'da an yataraja'a al-anbiya. Beliau mengatakan adapun syafaat yang pertama yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau akan memberikan syafaat kepada ahlul mawqif. Jadi maksud dengan ahlul mawqif adalah penduduk mahsyar yaitu manusia dan juga jin yang nanti akan Allah kumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Yang mereka dinamakan dengan ahlul mauqif. Itu mauqiful mahsyar. Para penduduk mahsyar baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Beliau kelak akan memberikan syafaat kepada ahlul mauqif. Ketika ahlul mauqif yaitu penduduk mahsyar dalam keadaan mereka lama di padang masyar dalam waktu yang sangat lama dan dalam keadaan yang sangat menyusahkan sebutkan di dalam hadis bahwasanya kelak matahari akan didekatkan matahari kelak akan didekatkan kepada manusia saat itu sehingga jarak antara matahari dengan penduduk masyar adalah satu mil adalah satu mil dan yang dimaksud dengan bilang di sini, ya sebagian sahabat atau sebagian rawi mengatakan saya tidak tahu apakah yang dimaksud dengan mil di sini adalah jarak yang kita tahu yaitu satu mil atau dia adalah nama dari alat untuk mencelak mata. Karena di dalam bahasa Arab kalimat mil ada dua makna. Kadang maknanya adalah jarak yang kita kenal yaitu satu mil. Dan kadang maknanya adalah alat yang digunakan untuk mencelak mata. Kalau yang dimaksud adalah alat untuk mencelah mata, tentunya ini adalah jarak yang sangat yang sangat pendek. Dalam hadis disebutkan bahwasanya matahari akan didekatkan sehingga jaraknya dengan manusia adalah satu mil. Kemudian manusia mengeluarkan keringat dan keringat yang yang keluar dari mereka sesuai dengan dosa yang mereka miliki. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai ke kedua mata kakinya. Dan ada di antara mereka yang keringatnya sampai lututnya. Dan ada di antara mereka yang keringatnya sampai pinggangnya. Dan ada di antara mereka yang sampai mulutnya tertutupi oleh keringatnya. Jadi semakin banyak dosanya, maka akan semakin banyak keringat yang keluar dari dirinya. Kemudian mereka dalam keadaan seperti itu ya menunggu dalam waktu yang sangat yang sangat lama. Disebutkan di dalam ayat bahwasanya satu hari di sana adalah sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Satu hari di sana sebanding dengan 50 ribu tahun di di dunia. Dan ini menunjukkan bagaimana manusia saat itu dalam keadaan yang sangat susah, ya dalam keadaan yang sangat berat. Kemudian akhirnya mereka mendatangi para nabi. Mendatangi para para nabi. Dengan harapan nabi tersebut meminta kepada Allah supaya disegerakan hari keputusan. Itu mereka ingin segera terjadi hari keputusan. Ya tidak ingin menunggu lama. Maka disebutkan bahwasanya yang disebutkan dalam hadis bahkan seandainya mereka harus masuk neraka, yang penting disegerakan hari keputusan karena mereka merasakan bagaimana beratnya keadaan di padang mahsyar tersebut hatta yughna bainahum ba'da ayyata raja'al anbiya memberikan syafaat kepada ahlul mauqif supaya disegerakan hari keputusan di antara mereka setelah mereka datang kepada para nabi wa wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Siapa nabi-nabi tersebut? Yang pertama mereka datang kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam adalah Abul Abu Al-Bashar. Beliau adalah bapaknya manusia. Manusia datang kepada Nabi Adam dengan harapan karena beliau adalah seorang bapak manusia, mungkin doanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata Nabi Adam alaihissalam beliau minta uzur merasa bahasanya beliau tidak berhak. Kemudian beliau alaihi salam menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Nuh. Datanglah mereka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Karena Nabi Nuh alaihi salam adalah awalur rusul. Beliau adalah rasul yang pertama yang diutus kepada manusia. Ternyata Nabi Nuh alaihi salam juga minta uzur dan menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Ibrahim. Datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim, demikian pula meminta uzur. Kemudian datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan beliau juga minta uzur. Datang kepada Nabi Isa ibnu Maryam dan beliau juga minta uzur dan menyuruh manusia untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asy-syafa'ata hatta tantahi ilaihi Ya sehingga mereka sampai kepada ilaihi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana laha ana laha. Akulah yang berhak, akulah yang berhak. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah azza wajal dengan sujud yang lama dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dikatakan kepada beliau, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasfa tushaffa' was'al tu'ta. Beliau mengatakan ya di dalam sebuah hadis dikatakan kepada beliau wahai Muhammad irfa ra'sa. Wahai Muhammad angkatlah kepalamu. Karena saat itu beliau dalam keadaan sujud. Kemudian dikatakan kepada beliau was'al tu'ta. Dalam kau meminta maka engkau akan diberi. Mintalah maka engkau akan diberikan. Kemudian dikatakan kepada beliau was'al wasyaffa, hendaklah engkau memberikan syafaat, niscaya engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya kemudian memberikan syafaat untuk untuk ahlul mauqif yaitu untuk penduduk mahsyar. Ya, sehingga setelah itu Allah SWT turun yang kemudian e, datang Allah SWT kemudian datang dan memberikan keputusan di antara manusia. Inilah yang dinamakan dengan syafaat asy-syafa'atul uzma. Inilah yang dinamakan dengan asy-syafa'atul uzma, itu syafaat yang paling besar. Kenapa dinamakan demikian? Karena syafaat ini diperuntukkan untuk seluruh penduduk mahsyar, itu seluruh manusia. Baik yang kafir maupun yang mukmin maka mereka akan mendapatkan syafaat ini. Dan pada asalnya yang namanya syafaat itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Tapi di sana ada syafaat yang dikhususkan bisa diterima dan juga dinikmati oleh orang-orang kafir. Di antaranya adalah syafaatul uzma, yaitu syafaat yang paling besar. Ini adalah syafaat umum bagi seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang yang kafir. Dan inilah yang dimaksud dengan maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda yang artinya adalah kedudukan yang terpuji. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam saat itu dipuji oleh seluruh manusia, baik yang muslim maupun yang yang kafir. Semuanya memuji kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dinamakan dengan maqaman mahmuda dan Allah swt mengatakan al-laili فتهجد bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini maksud dengan maqaman mahmuda di dalam surat ini, di dalam ayat ini adalah syafaatul uzma. Demikian pula kita disunahkan setelah mendengar adzan untuk mengatakan apa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was qa'imah kemudian ati Muhammadan ati Muhammadan al wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah ya kita disunahkan untuk membaca doa ini itu setelah mendengar adzan jadi ketika adzan kita mendengarkan apa yang diucapkan oleh muadzin kemudian setelah dia mengucapkan atau selesai adzan tersebut kita diantaranya disyariatkan untuk membaca doa ini. Sebutkan di dalam hadis, "Man qala hina yasma'u nida' Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati." Barang siapa yang mengucapkan ketika setelah mendengar azan mengucapkan doa ini maka halat lahu syafaati dia akan mendapatkan syafaatku yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dalam doa ini dia mendoakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mendapatkan wasilah supaya mendapatkan fadilah demikian pula supaya mendapatkan maqaman mahmuda yaitu kedudukan yang mulia di mana beliau dipuji oleh manusia saat itu sehingga ganjarannya pahalanya adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaat yang pertama ini adalah termasuk kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diberikan kepada yang lain, baik kepada nabi-nabi yang lain, demikian pula malaikat dan juga kaum mukminin. Ini hanya diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wa amma syafa'atu thaniyah. Adapun syafaat yang kedua yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa yashfa'u fi ahli jannah ayyadkhulul jannah. Di antaranya adalah memberikan syafaat untuk penduduk surga supaya mereka masuk ke dalam surga. Syafaat bagi penduduk surga supaya mereka masuk ke dalam ke dalam surga. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin ketika beliau rahimahullah mengatakan وأول من يستفتح باب الجنة محمد sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama kali akan meminta dibuka pintu surga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah termasuk syafaat. Jadi setelah manusia atau orang-orang yang beriman yang dikisos hati mereka yaitu dendam yang ada di dalam hati mereka, hasad yang ada di hati mereka di antara orang-orang beriman, maka setelah bersih datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati pintu surga dan beliau mengetuk. Kemudian beliau ditanya oleh uh, malaikat yang menjaga surga tersebut, itu Khazinul Jannah. Beliau mengatakan, "Ati bab jannah fastaqih. Aku mendatangi pintu surga, kemudian aku meminta untuk dibukakan. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga surga, ya beliau mengatakan khazin maksudnya adalah penjaga surga dia mengatakan man anta siapakah engkau kemudian beliau mengatakan Muhammadun aku adalah Muhammad kemudian penjaga surga itu malaikat mengatakan bika umirtu la aftahu li ahadin qabla denganmu aku diperintah dan aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelum inilah ini masuk dengan syafaat baru setelah itu masuk penduduk surga yaitu setelah Rasulullah SAW memberikan syafaat bagi mereka untuk masuk ke dalam ke dalam surga. Dan ini adalah termasuk syafaat yang khusus bagi siapa? Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan kepada yang lain. Oleh karena itu setelahnya Syekhul Islam mengatakan wahadani syafaatani khasadani lahu dan dua syafaat ini adalah khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua syafaat yang tadi disebutkan, yang pertama adalah syafaat untuk siapa? Ahlul Mauqif, yaitu penduduk mahsyar. Demikian pula yang kedua, syafaat untuk penduduk surga supaya mereka masuk ke dalam surga. Keduanya adalah khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada syafaat yang khusus juga bagi Rasulullah SAW, tetapi tidak disebutkan oleh pengarang di sini. Ya, tidak disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab ini. Siapa yang tahu? Ya ada syafaat yang khusus bagi Rasulullah SAW, tetapi tidak disebutkan oleh beliau. Jadi selain ya eh, syafaat beliau untuk penduduk maukif, penduduk masyarakat Demikian pula syafaat untuk penduduk surga supaya mereka masuk ke dalam surga. Ini khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada syafaat yang lain yang juga khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak disebutkan di sini. Mungkin ada yang tahu? Ya. Siapa yang tahu? Baik. Yaitu syafaat beliau untuk paman beliau yaitu Abu Talib syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk pamannya Abu Talib. Dan Abu Talib ini meninggal dalam keadaan musyrik, tidak beriman. Ia bukan sebagai seorang muslim, meninggal dalam keadaan musyrik. Dan orang yang musyrik pada asalnya dia tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Kalau Allah mengatakan, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberikan syafaat. Dan Allah mengatakan, "Fama lana min syafi'in." Itu menghikayakan ya orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka mereka mengatakan, "Fama lana min syafi'in." Kami tidak memiliki orang-orang yang memberikan syafaat. Kami di sana ada syafaat yang khusus khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khusus untuk Abu Talib yaitu syafaat untuk diringankan adabnya syafaat untuk diringankan adabnya karena pada asalnya yang disebutkan dalam hadis bahwasanya dia yaitu Abu Talib harusnya berada di ad-darkul asfali minan yaitu di neraka yang paling bawah tetapi dengan syafaat Rasulullah SAW sehingga diringankan azabnya. Diringankan azabnya bukan termasuk orang yang berada di neraka yang paling bawah, tetapi dia mendapatkan keringanan di dalam azabnya. Dan ini adalah syafaat khusus bagi Rasulullah SAW dan khusus untuk siapa? Abu Talib tidak diberikan kepada orang kafir yang lain. Ya, dan ini bukan syafaat keluarnya Abu Talib dari neraka, bukan. Tetapi dia adalah syafaat diringankan adabnya punya syafaat untuk meringankan azab Abu Talib karena Abu Talib meskipun dia adalah musyrik tetapi dahulu dia sangat mencintai Rasulullah SAW bahkan membela dakwah beliau dan membantu dakwah beliau sekuat dirinya ya sampai dia meninggal dunia oleh karena itu Abbas radhiyallahu anhu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah engkau tidak bisa memberikan manfaat kepada pamanmu yaitu Abu Talib maka Nabi SAW mengatakan bahwa dia asalnya di neraka yang paling bawah kemudian dengan syafaat beliau SAW maka dia mendapatkan keringanan adat ini adalah termasuk syafaat yang khusus bagi Rasulullah alaihi wasallam kemudian setelahnya wa amma syafa'atu tsalitsah adapun syafaat yang ketiga فيشفعوا في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم Yang ketiga adalah memberikan syafaat kepada orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka. Memberikan syafaat kepada orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka. Dan ini adalah syafaat bagi beliau dan juga untuk seluruh para nabi. Jadi bukan khususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi yang lain juga mereka apabila Allah menghendaki, Allah apabila Allah mengizinkan juga bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Azza wa Jalla. demikian pula para siddiqin. Demikian pula para sedikit Mereka juga berhak atau mereka juga termasuk orang yang kelak yang apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan akan memberikan syafaat. Wa demikian pula selain mereka. Jadi ini menunjukkan bahasanya syafaat jenis ini yang ketiga ini bukan kekhususan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetapi juga dimiliki oleh para nabi yang lain. Yashfa'u fi man istahaqqa an-nar Allah ya yadkhulaha memberikan syafaat kepada orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka. Jadi orangnya harusnya masuk ke dalam neraka. Tapi karena mendapatkan syafaat baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dari yang lain dari seorang nabi atau dari seorang siddiq atau seorang yang soleh sehingga dia tidak jadi masuk ke dalam ke dalam neraka. Ya ini bukan khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara dalilnya, ya diantara dalilnya, maksudnya di sana ada orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka, tetapi di sana ada syafaat, ya sehingga dia tidak jadi masuk ke dalam neraka adalah disyariatkannya sholat jenazah. Yang disyariatkannya sholat jenazah. Karena di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min rajulin muslimin yamut yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada seorang Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia. Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia. Kemudian disolatkan oleh 40 orang laki-laki. Maksudnya adalah 40 orang yang menyolatkan beliau. La yushrikuna billahi syai'a. Dan 40 orang tersebut tidak menyekutukan Allah sedikitpun. Illa syafa'ahumullahu fi. Kecuali Allah SWT akan memberikan syafaat untuk orang tersebut. Ya dan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya di sana ada syafaat bagi orang yang sebenarnya berhak untuk masuk ke dalam neraka tetapi dia mendapatkan syafaat sehingga tidak jadi masuk ke dalam neraka. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Itu apabila ada seseorang yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh berapa orang? 40 orang. Disolatkan oleh 40 orang dan sifatnya Empat puluh orang tersebut adalah la yusyrikuna billahi syai'an. Ya dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. La yusyrikuna billahi syai'an. Dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Maka Allah SWT akan memberikan syafaat kepada mereka. yang menerima syafaat 40 orang tersebut. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan sholat jenazah. Ya dan salah seorang muslim ketika dia menyolatkan jenazah saudaranya, ia menyolatkan dengan sungguh-sungguh. Ia dengan ikhlas dan mendoakan dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Allah supaya mengampuni dosa saudara kita tersebut. Nah di sini juga ada keutamaan tauhid. Karena Allah mensifatkan, ia mensyaratkan 40 orang tersebut adalah orang yang tidak menyebutkan Allah sedikit pun. Hanya mereka adalah muwahhidin, orang-orang yang mengesahkan Allah dan tidak menyebutkan Allah sedikit pun, maka Allah SWT akan menerima syafaat mereka. Menerima syafaat mereka. Ini adalah dalil bahwasanya di sana ada syafaat yang ya bagi orang yang sebenarnya berhak untuk masuk neraka kemudian mendapatkan syafaat dari orang-orang yang beriman sehingga dia tidak jadi masuk ke dalam neraka. Ini dimiliki oleh Rasulullah SAW dan juga yang lain. Baik. Dan setelah itu wa yashfa'u fi man dakhalaha ay yakhruja Dan beliau akan memberikan syafaat kepada orang yang sudah masuk ke dalam neraka supaya dia keluar dari neraka. Kalau tadi belum masuk neraka, tetapi dia berhak untuk masuk ke dalam neraka, mendapatkan syafaat sehingga tidak jadi masuk ke dalam neraka. Kalau ini dia sudah masuk ke dalam neraka. Itu karena dosa yang dilakukan, karena maksiat yang dilakukan, dia terjerumus ke dalam neraka. Kemudian mendapatkan syafaat sehingga dia keluar dari keluar dari neraka. Dia keluar dari neraka. Dan ini adalah bukan kekhususan Rasulullah SAW. Syafaat seperti ini dimiliki oleh para nabi yang lain. Demikian pula para malaikat. Demikian pula orang yang beriman. Baik. Dan syafaat yang jenis ini yaitu syafaat tentang dikeluarkannya sebagian manusia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ini diingkari oleh sebagian aliran yang sesat. Diingkari oleh sebagian aliran yang sesat. Mereka adalah al-khawariju wal mu'tazilah. Mereka adalah golongan khawarij dan juga mu'tazilah mereka meyakini bahwasanya orang yang berdosa di dunia dan dia tidak bertobat, maka pasti dia masuk ke dalam neraka. Dan kalau sudah masuk neraka, tidak akan keluar selama-lamanya. Mereka itu mereka mengingkari syafaat. Mereka mengingkari syafaat. Tidak ada syafaat di akhir. Mengingkari syafaat para nabi, syafaat para syafaat para malaikat, dan juga syafaat yang lain. Kalau sudah masuk neraka, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mereka itu akidah mereka bahwasanya orang yang melakukan dosa besar ini di, di akhirat akan kekal selamanya di dalam neraka. Kalau orang-orang kawaris mengatakan ya dia adalah e, kafir di dunia dan di akhirat dia akan kekal di dalam neraka. Ini akidah orang-orang kawaris. Adapun Mu'tazilah maka mereka meyakini orang yang melakukan dosa besar dia berada di manzilah maina manzilatain. Berada di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan. Artinya apa? Dia keluar dari agama Islam dan tidak masuk ke dalam kekufuran. Ini adalah akidah Mu'tazilah dan akidahnya sama dengan Khawarij di akhirat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar dan dia masuk ke dalam neraka maka tidak akan keluar selama-lamanya dari neraka. Adapun ahlu sunnah maka berdasarkan dalil yang ada di dalam Al-Quran demikian pula dalil yang ada di dalam As-Sunnah dan juga ijma para sahabat radhiyallahu anhu bahwasanya telah ada syafaat bagi ahlul kabair yang di sana ada syafaat bagi ahlul kabair dan saya sebutkan di sini e, ijma yang dinukil oleh Abu Hasan Al Ashari Abu Hasan Al Ashari yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau Risalah ila ahli tawar Beliau mengatakan wa ajma'u ala anna syafa'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-kaba'iri min ummatihi. Dan mereka bersepakat yaitu ahli sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk ahlul kabair yaitu untuk orang-orang yang melakukan dosa besar min ummati dari umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahasanya kelak ya ada syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi ahlul kabair dan ini adalah termasuk dalil yang membantah keyakinan orang-orang kawaris dan tidak mu'tazilah yang mereka meyakini bahwasanya di, di hari kiamat kelak tidak ada tidak ada syafaat. Kemudian saya sebutkan di sini syarat untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Syarat untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Untuk mendapatkan syafaat di akhirat, di sana ada syarat-syaratnya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, syafaat di dunia ada syaratnya. Berapa tadi? Tiga. Demikian pula di akhirat. Berdasarkan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beriman dengan adanya syafaat di hari kiamat tapi di sana ada syarat untuk mendapatkan syafaat di hari di hari kiamat. Yang pertama syaratnya adalah izin dari Allah Azza wa Izin dari Allah Azza wa Artinya seseorang nabi atau seorang malaikat atau seorang yang beriman di hari kiamat tidak mungkin mereka memberikan syafaat kepada orang lain kecuali setelah diberikan izin oleh siapa? oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak mungkin mereka serta merta atau dalam bahasa Jawanya ujuk-ujuk memberikan syafaat sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbedaan antara syafaat di akhirat dengan syafaat di dunia. Kita di dunia ingin memberikan syafaat seperti tadi misalnya seorang guru ingin memberikan syafaat kepada muridnya tidak diharuskan dia meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Dia bisa langsung memberikan syafaat. Tapi di akhirat tidak demikian. Ya para nabi, para malaikat dan juga orang-orang beriman tidak mungkin mereka memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Siapa yang bisa menyebutkan? Dalil bahwasanya syafaat di akhirat tidak mungkin ada kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT. Seolah hafal semua. Baik, siapa yang bisa menyebutkan? Ada di dalam surat Al-Baqarah. Ingat. Apa? Ayat ayat kursi. Masya Allah. Di dalam ayat kursi. Bisa menyebutkan ayatnya? Bunyinya, bunyi dalilnya. apa? Ya. man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Semuanya apa? Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Sering kita baca cuma kita tidak paham maknanya. Maknanya tidak ada yang memberikan syafaat 'indahu di sisinya yaitu di sisi Allah illa bi'idni, kecuali dengan izinnya kecuali dengan izin Allah. Jadi para nabi, para wali, orang yang soleh, ya para malaikat tidak mungkin mereka memberikan syafaat untuk kita kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT. Tidak mungkin mereka memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh oleh Allah. Oleh karena itu tadi Nabi SAW ketika akan memberikan syafaat untuk penduduk mahsyar, apa yang beliau lakukan? bersujud di hadapan Allah dan muji Allah SWT. Setelah diizinkan untuk memberikan syafaat, baru beliau memberikan syafaat. Karena apa? Karena tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah SWT kecuali setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi syafaat adalah lillah. Syafaat adalah lillah. Allah SWT mengatakan, Kul syafa'atu jami'an. Katakanlah bahasanya syafaat ini semuanya adalah milik Allah. Dan Allah SWT ia memiliki syafaat sehingga para nabi dan juga para malaikat mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada orang lain kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT. Kalau demikian perkaranya, berarti kita meminta syafaatnya kepada zat yang memiliki. Siapa? Allah SWT. Karena para nabi dan rasul dan para wali yang kita hormati, orang-orang soleh yang kita cintai, mereka tidak mungkin memberikan syafaat di hari kiamat kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Berarti kita mintanya kepada zat yang mengizinkan. Meminta syafaat kepada zat yang mengizinkan yaitu kepada Allah SWT. Kulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwasanya syafaat ini adalah milik Allah semuanya. Jadi kalau mau berdoa ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat memintanya kepada Allah berdoanya kepada Allah mengatakan ya Allah aku meminta syafaat nabimu ya Allah izinkanlah para malaikat untuk memberikan syafaat kepadaku ya Allah izinkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepadaku berarti doanya kepada siapa di sini kepada Allah swt wa karena dialah yang mengizinkan syafaat para nabi, para malaikat, para wali, orang yang soleh tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh oleh Allah. Adapun seseorang langsung berdoa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau datang ke kuburan orang yang soleh atau kuburan orang uh, wali kemudian meminta langsung kepada wali tersebut syafaat maka ini cara yang tidak dibenarkan di dalam di dalam syariat. Karena apa? Karena ini adalah bentuk doa. Dan doa adalah ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan doa, karena itu adalah ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain selain Allah SWT. Allah mengatakan, وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ dan Rabbu telah mengatakan, Rabb kalian telah mengatakan, Uda'uni. Hendaklah kalian berdoa kepadaku. aku. Astajibulakum, ini saya aku akan mengabulkan doa kalian. Allah mengatakan, Uda'uni. Hendaklah kalian berdoa kepada aku. Jangan berdoa kepada malaikat, jangan berdoa kepada wali, jangan berdoa kepada nabi, tetapi Uda'uni. Hendaklah kalian berdoa kepada. Ini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah, tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Azza wa Jal. Jadi syarat yang pertama apa? Izin dari Allah SWT. Baik. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah ridha Allah SWT kepada orang yang diberikan syafaat. Jadi kita, yaitu orang yang diberikan syafaat, harus ya, dan diharuskan adalah orang yang diridhai oleh Allah. Orang yang diridhai oleh Allah SWT. Kalau dia tidak diridhai, maka tidak mungkin Nabi tersebut memberikan syafaat kepada orang tersebut. Jadi syaratnya orang yang diberikan syafaat adalah orang yang diridhai oleh Allah SWT. Dalilnya apa? Firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا limanir tada dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali lima irtada kecuali orang yang Allah ridhai kecuali orang yang Allah ridhai baik sekarang siapa orang yang Allah ridhai orang yang kafir tentunya bukan yang Allah ridhai adalah ahlu tauhid yang Allah ridhai adalah ahlu tauhid yaitu orang-orang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah orang-orang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah yaitu orang-orang Islam yang mereka hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Mereka lah orang-orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberikan syafaat atau tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Yang Allah ridhai adalah ahlu tauhid, yaitu orang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ya Rasulullah, man as'adun nasi di syafaati. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia kelak dengan syafaatmu? Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Ingin bertanya, siapa orang yang kelak berhak untuk mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam dan berbahagia dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang kelak bergembira dan berbahagia dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi ikhlas dari hatinya. Jadi mengucapkan dengan lisannya kalimat tauhid dan dia ikhlas di dalam hatinya. Dan orang yang ikhlas berarti dia memahami maknanya. Dan dia mengucapkan bukan karena dipaksa oleh orang lain atau karena malu atau yang lain, tetapi dia ikhlas mengerti maknanya dan memahami konsekuensinya. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi ikhlas dari dari hatinya. Ini menunjukkan bahwasanya yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat adalah ahlu tauhid. Itu orang yang berpegang dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Nah, orang yang mengatakan la ilaha illallah berarti konsekuensinya dia harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh bernazar kecuali untuk Allah tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah dan seluruh ibadah yang itu dicintai oleh Allah dan diridhai tidak dia serahkan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang orang yang Allah ridhai. Di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Likulli nabiyyin da'watun mustajabah mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Dan masing-masing dari nabi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, telah menyegerakan doanya, yaitu di dunia. Ia telah menyegerakan doanya di dunia. Kemudian beliau mengatakan dan sesungguhnya aku menyimpan doaku syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Artinya beliau memiliki doa mustajab tetapi tidak beliau segerakan di di dunia. Beliau simpan doa tersebut sebagai syafaat bagi umatnya di hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan menyebutkan syarat mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang boleh sampaikan? Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la bilahi billahi Maka syafaatku tersebut akan diterima insyaallah, akan didapatkan insyaallah bagi orang yang meninggal dunia di kalangan umatku dan dia tidak menyekutukan Allah sedikit. Akan didapatkan oleh siapa? Orang yang meninggal di dunia di kalangan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ini menunjukkan bahwasanya untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat kita perlu modal yaitu tauhid yang mengisahkan Allah di dalam ibadah Adapun seseorang berangan-angan mendapatkan syafaat tetapi di dunia dia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka yang demikian tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Karena syarat untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah termasuk ahlul tauhid yaitu orang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah. Ini menunjukkan dua syarat eh, syafaat di hari kiamat. Yang pertama adalah izin Allah SWT kepada yang memberikan syafaat baik itu Nabi atau malaikat atau yang lain kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan syafaat adalah orang yang diridhoi dari mengeluarkan dari Ridho tentang dua aja dua, dua aja izin sama Ridho jadi oh, bukan tidak Iya. Yang pertama adalah izin dari Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah ridha Allah bagi orang yang diberikan syafaat. Ridha Allah bagi orang yang diberikan syafaat. Dan ridha Allah, maka Allah SWT ridha kepada orang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah. Adapun orang yang tidak mengisahkan Allah di dalam ibadah, maka Allah SWT tidak ridha dengan orang tersebut dia tidak akan diberikan syafaat. Allah SWT mengatakan, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ syafi'in." Maka tidak akan bermanfaat kepada mereka syafaat orang yang memberikan syafaat. Kalau dia adalah seorang musyrik atau orang yang kafir atau orang yang munafik, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Dan Allah SWT telah mengumpulkan dua syarat ini di dalam firman-Nya yang Allah sebutkan di dalam surat An-Najm. Allah SWT mengatakan wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Artinya dan berapa banyak malaikat malaikat di samawat yang mereka berada di langit la tughni syafa'atuhum syai'an tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Ya berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun illa min ba'di dan Allahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah mengizinkan kepada orang yang dikehendaki. Kecuali setelah Allah mengizinkan kepada orang yang dikehendaki. Wa yarda dan juga orang yang Allah ridhai illa min ba'di Allah liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah mengizinkan kepada siapa yang dikehendaki wa yarda dan Allah ridai. Disebutkan di sini yang pertama adalah syarat izin yaitu izin dari Allah SWT. Malaikat tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah ridha Allah untuk orang yang diberikan syafaat rida Allah untuk orang yang diberikan syafaat. Ini menunjukkan sekali lagi tentang dua syarat eh, dua syarat syafaat di hari kiamat. Yang pertama adalah izin dari Allah, kemudian yang kedua adalah rida Allah bagi orang yang diberikan syafaat. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, ya, kewajiban kita di dunia apabila kita ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah mengumpulkan modal tersebut menyiapkan modal tersebut yaitu tauhid tauhidullah mengisahkan Allah di dalam ibadah karena tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat kecuali apabila dia adalah termasuk muwahhidin termasuk orang yang mengisahkan Allah di dalam di dalam ibadah. Baik. Sekarang misalnya ada orang yang ingin mendapatkan syafaat. Ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat. Kemudian dia caranya seperti yang tadi kita sebutkan, datang ke kuburan seorang wali sana dan meminta langsung kepada wali tersebut dengan mengatakan wahai wali fulan aku meminta syafaatmu wahai wali fulan aku meminta syafaatmu orang yang demikian apabila dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu Kira-kira dia di hari kiamat mendapatkan syafaat atau tidak? Tidak. Yakin Pak ya? Baik, sebabnya apa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya tadi berapa? Dua. Yang pertama adalah izin dari Allah. Kemudian yang kedua, orang tersebut adalah orang yang diridai oleh oleh Allah. Allah meridai apa tadi? Tauhid. Allah meridai tauhid dan meridai ahlu tauhid. Adapun orang yang mendatangi kuburan dan berdoa kepada wali yang dikuburkan di kuburan tersebut, berarti dia bertauhid atau tidak? Tidak bertauhid. Karena dia menyerahkan doa yang merupakan ibadah kepada selain selain Allah. Jadi justru dengan ucapan dia seperti ini dan amalan dia seperti ini, inilah yang menjadikan dia tidak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ini maksudnya baik ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat, tetapi karena kejahilan dia, dia justru malah melakukan sesuatu yang menjadikan dia diharamkan dari syafaat di hari kiamat. Ini menunjukkan ya bahayanya kejahilan. Menunjukkan tentang bahayanya kejahilan dan kewajiban seorang muslim adalah mempelajari agamanya. Mempelajari agamanya dan jangan sampai dia termasuk orang yang berpaling dari agama Allah cuek dari agama Allah SWT, tidak mau mempelajari agama Islam dan juga tidak mau mengamalkan. Apabila dia dalam keadaan jahil terhadap agamanya, maka dikhawatirkan justru dia melakukan sesuatu yang membuat murka Allah Azza wa Jalla. Ini semua adalah sebab ya e, dari kejahilan dia terhadap agama agama Islam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. apa yang sunnah Nabi lakukan atau para sahabat lakukan semasa di Raudhah. Yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang keutamaan tempat ini yang dinamakan dengan Raudhah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan ini jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya daerah tersebut yaitu antara rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berada di sebelah timur Masjid Nabawi dengan mimbar beliau daerah ini adalah taman di antara taman-taman surga. Dan ini menunjukkan tentang keutamaannya. Dan para ulama berselisih pendapat tentang maksud dari ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Insyaallah akan kita sampaikan besok. Tolong diingatkan ini waktunya sudah habis. Ini sebentar lagi akan komat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.